سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما ومسلمين المسلمات dengan bulan Ramadan Subhanallah Ramadan tinggal beberapa hari lagi Semoga sisa-sisa hari Ramadan ini Semoga sisa-sisa Ramadan ini benar-benar bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk yang untuk kebaikan yang berguna untuk kita. Kita lebih tingkatkan. Kalau orang terdahulu itu membiasakan berduka di saat seperti ini. Akan ada satu pertemuan biasa untuk menyenangkan syair agar bisa tertanam di hati makna duka berpisah dengan bulan Ramadan di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa akan ini adalah pekerjaannya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semoga bisa diikutkan mereka. Jadi benar-benar masih ada sisa lima hari ini ayo kita hadapi lima hari ini seperti orang yang benar-benar akan kehilangan sesuatu yang akan besar dan jadikanlah seolah-olah Ramadan kita tidak akan bertemu lagi sambil berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga bertemu lagi dengan Ramadan. Akan tapi ayo kita bersikap seperti orang yang tidak akan ketemu Ramadan lagi. Belum tentu kita ketemu Ramadan lagi, maka lima hari ini ayo kita tingkatkan ibadah kita. Membaca Al-Qur'annya, sholat malamnya, tarawehnya. Kemudian qiyamul lail, itikafnya di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan Masjid-masjid kita hidupkan. Masjid-masjid kita ramaikan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, sholat malam. Jangan sampai kita lalai. Tapi kenyataannya banyak di sebagian-sebagian daerah, kalau sudah menjelang hari raya, yang sepertinya orang semakin giat, tapi malah sibuk untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu ngurusi kuenya, atau ngurusi membersihkan rumahnya, atau oh, segala macam sehingga ia disalahkan oleh syaitan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah zakat kita pikirnya kemarin sudah dibahas masalah sedikit zakat fitrah ya. Tolong zakat fitrah ini diperhatikan. Jadi yang wajib zakat fitrah ini semua orang yang beragama Islam ya. Kemarin sudah disebutkan syaratnya adalah menemui bulan Ramadan dan menemui bulan Syawal. Nah, kemudian kelebihan daripada makanan pokok makanannya di hari itu bajunya pakaiannya maka dia wajib membayar zakat fitrah ibaratnya hampir tidak ada orang yang tidak punya kewajiban membayar zakat fitrah semua dari kita biarpun orang fakir larat wajib bayar zakat fitrah asalkan dia punya kelebihan makanan di hari raya itu artinya bisa saja orang itu bayar zakat sekaligus menerima zakat karena dia larat berhak terima zakat, tapi dia punya kelebihan makanan di hari itu, maka dia harus membayar zakat fitrah. Ya, itu adalah masalah zakat fitrah. Kemudian urusan pembayaran zakat fitrah itu bisa saja dibagikan sendiri, bisa dibagikan sendiri, boleh atau dikoordinir oleh orang-orang terpercaya, boleh. Tapi jangan diberikan kepada orang yang ragu tentang pembagiannya Sebab tidak semua kelompok pembagian zakat ngerti manajemen zakatnya, pengaturan zakat. Sebab ada orang kadang-kadang zakat di manajemen ekonomi, nggak ketemu. Manajemen zakat, manajemen bagi kalau yang, di, yang kalau diatur dengan manajemen ekonomi dikembangkan itu bukan urusan zakat, itu adalah hibah, infak. Kalau zakat ini sudah ditunggu makin miskin di Indonesia banyak. Tidak usah membuat rumah sakit dengan uang zakat. Kalau bukan rumah sakit adalah infak sedekah, kalau zakat bagi Jangan sampai ada orang sakit turun nunggu, ntar dulu masuk ke rumah sakit, masih dulu nanti orang. Nah, ini diantaranya zakat itu manajemennya manajemen yang bagi ya. Kemudian zakat fitrah jangan dibagi lewat daripada hari raya itu. Hukumnya haram. Dosa. Kalau sampai kita di hari raya itu tidak sempat membagi-bagikan zakat, hukumnya haram. Kecuali memang tidak punya beras di hari itu, tidak punya makanan, tidak punya uang, yang lebih dari yang dimakan nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya nggak wajib bayar, nggak dosa. Orang nggak punya nggak dosa, selesai. Nggak usah pusing. Tapi kalau orang punya wajib membayar zakat. Zakat fitrah ya. Selain zakat fitrah ada zakat mal. Barangkali harus disisipkan. Dipikir orang itu zakatnya zakat fitrah saja. Masa orang miliar zakatnya zakat fitrah saja. Ini kan kelewatan. Zakat fitrah itu buat kaya dan marah sama. Wajib mengeluarkan zakat fitrah sekitar dua setengah kilo atau apa atau empat satu sok satu sok itu empat mut satu mut enam enam koma berapa enam koma tujuh enam koma empat mut dikalikan dua setengah kiloan Menurut Azam Imam Syafi'i sekali lagi adalah makanan pokok. Makan apa kita? Kalau kita makan beras, nasi, beras. Makanan pokok. Menurut Azam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah makanan pokok yang dimakannya kecuali menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh dengan uh, apa uang boleh diganti dengan uang itu bukan masuk kita tadi mazhabnya Imam Abu Hanifah tapi barangkali memang orang butuhnya duit kasih duit mungkin sudah banyak berat ya nah, boleh dikasih duit tapi sebisa mungkin selagi masih di Indonesia pakai saja berat kemudian kalau memang harus pakai uang khususnya kita himbau kepada panitia zakat jangan melebihkan dari harga umum hukumnya haram kalau berat dua kilo setengah nilainya lima belas ribu jangan dilebihkan sebab kalau melebihkan itu harus minta izin kita tidak boleh mengambil miliknya orang lain kecuali dengan cara yang benar jangan terlalu semangat bantu fakir miskin boleh kepada orang kaya juga tidak boleh jadi zakat adalah dua setengah kilo berat disamakan dengan nilai harganya berapa, lebihnya harus kita ngomong. Misalnya 15 ribu, Pak, 15 ribu tolong ditambah 5 ribu sebagai sedekah, sedekah sebenarnya. Kalau mau, mau, kalau enggak ya tetap 15 ribu. Dan ini adalah di antara yang jarang diperhatikan oleh panitia pengumpul zakat, sebab yang dipikirkan hanya yang penting banyak zakatnya. Oh, kita mengatakan wajib yang tidak wajib haram. Kalau orang tidak wajib zakat, jangan katakan wajib zakat. Haram hukumnya. Mengambil haknya orang lain dengan cara yang tidak benar. Haram hukumnya. Hati-hati di sini. Jadi kalau bisa harus hati, harus diperhatikan. Makanya tinggal kita mengirimkan zakat kemana? Karena ada kerapu. Dan tidak semua manusia zakat semuanya ngerti pembagian zakat. Yaitu kemarin sudah kita singgung ada sebagian lembaga-lembaga menerima zakat, kiai beriman zakat itu kan problemnya bermasalah kiai beriman zakat kalau orang larat saingannya kiai pasti kalah orang larat ya dapat bagian yang menang kiai nya nanti kiai boleh beriman zakat kalau kalau melarat karena larat ya. kiai ini ini harus disosialisasikan yang demikian ini rupanya Cirebon ada tradisi kiai beriman zakat kiai nggak berhak beriman zakat kecuali kiai melarat baru beriman zakat bahkan lebih perlu untuk beriman zakat kita ulang lagi karena ini mendekati bukan lagi zakat. Ya Kemudian nanti sholat id agak kesunatan sholat id ya. Sholat id adalah sunnah disunatkan berjamaah. Sholat id disunatkan berjamaah menurut mazhab kita syafi'i lebih baik di masjid jika masjidnya luas. Kalau tidak dilakukan di luar masjid. Menurut mazhab yang lain Imam Ahmad dan lainnya di halaman disederhanakan ya mau di masjid atau di halaman boleh-boleh saja ya semuanya pendapatnya ulama tapi yang harus diketahui adalah kalau seandainya ibu-ibu ketinggalan tidak bisa sholat e ibu bisa sholat di rumah dua rakaat saja dapat pahalanya ya. Jangan sampai ibu-ibu di rumah tidak melakukan sholat e Nah, dapat kami akan sholat di sini saja. Kami tidak kemana-mana kita tutup. Kita tidak khutbah di mana-mana. Kita sholat khutbah-khutbah karena kita ingin merasakan masjid baru di sekolah sendiri gimana insya Allah insya Allah kita sekolah di sini jam-jam seperti biasa ingin merasakan karena biasanya kalau sudah hari raya kita nggak di rumah tahun kemarin kita di balik bapak tahun nggak tahu nggak tahu ini kasihan istri anak-anak di rumah ingin bareng-bareng sama apa abahnya ingin mau merasakan hari raya nggak ketemu karena kita selalu hari raya di luar Insya Allah tahun ini kita tidak kemana-mana. Baik kita akan baca hadis Lanjutan dari daripada hadis yang kemarin karena kebetulan hari ini kita juga ada acara mendadak, jadi mohon maaf kepada para hadirin hadirat akan segera kita diriwayatkan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Muhammad bersabda Manusibul yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammi, wala huznin wala ala wala ghadmin hatta syaukatih, yushakuha illa kafarallahu biya min khataya muslim tidak menimpa seorang muslim ini lagi-lagi urusan masalah musibah ya dengan laki dikukuhkan tidak ada musibah menimpa seorang muslim mukmin kecuali itu adalah karena Allah ingin mengangkatnya memuliakannya tidak menimpa seorang muslim yang satu bencana wanawasobin atau sakit yang terus menerus hamil gundah sumpekan husnin kesusahan ada atau apa saja yang menyakitkannya walau ngopin sama bahasa Indonesia itu bahasa yang melarat kita bingung menerjemahkan ham sama ngop kurang lebih duka kalau ada orang ditimpa kesusahan baik sebabnya karena sakit atau kurang duit atau apa saja yang menjadikan orang itu susah kata syaukati sampai kalau ada orang kena curi nanti jalan ditawak kena curi yang nancep di kakinya ketahuilah lidahnya di hadapan Allah itu ada illa kafarallahu Allah akan menghapus bisa dengan curi tadi min khotoyahu daripada kesalahan kesalahannya mutafakun alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengapa ya, dari awal hadis berapa? Ada enam hadis yang diriwayatkan yang dihadirkan oleh Imam Nawawi berbicara tentang musibah bagi seorang mukmin itu ternyata semuanya indah kalau orang itu paham. Maka dari itu Imam hadis menyebutkan ulama dulu. Kalau minggu dan terakhir Para kekasih-kekasih Allah itu dalam seminggu saja tidak ada musibah yang menimpanya itu nangis. Jangan-jangan diuji oleh Allah dengan nikmat karena istidraj, bukan nikmat yang sesungguhnya. Takut kalau diberi nikmat yang berlebihan. Takut ternyata dia akan dijerumuskan ke siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang namanya penyakit, mereka syukuri, bergembira dengan penyakit itu tersebut. Sehingga sampai hari ini pun kita masih menemukan tradisi kalau ada orang sakit itu para ulama menyebut dengan ucapan selamat ada orang sakit kita kirim selamat ya selamat disucikan oleh Allah betul orang ngajar nggak menyelamatin saya kan nggak enak ya padahal tradisinya orang soleh kalau ada orang sakit lalu ada orang datang yang diucapkan orang datang adalah tahur selamat disucikan oleh Allah tahur, tahur, tahur dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi ilmu, ini, jadi ilmu tentang musibah, tapi kadang-kadang orang belum tentu bisa mengamalkan ilmu, ilmu ini. Kadang-kadang yang ada ada ada terlebih dahulu di hati kita itu undang, hak dulu, emosi, dendam, oh. Bahkan kadang-kadang tidak terima dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah puncak daripada kemaksiatan. Tidak rela dengan Allah Allah, tidak rela dengan ketentuan Allah dan itu adalah puncak kemaksiatan. Setelah itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni mas'udin, mas'ud wal wasaq al-marad, maka wasaq adalah sakit. Ini tetap seirama dengan sebelumnya bahwasanya ini hiburan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sakit agar tidak usah pusing orang yang ketimpa musibah agar tidak usah merasa gundah ketahuilah semua yang diberikan oleh Allah dari musibah itu ternyata untuk mengampuni dosanya dan untuk mengangkat derajatnya sekali lagi jangan sampai kita berubah dengan beberapa orang yang tertimpa musibah di negeri-negeri kayak di di Aceh, masalah atau tsunami atau Jogja dan sebagainya ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah dengan musibah-musibah tersebut jangan sampai kita juga mencari kerjaannya sama orang kalau ada orang mati dalam keadaan musibah bisa saja dengan musibah yang ini itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang kita dengar komentar-komentar di televisi biasanya itu adalah azab siksa yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Aceh. Itu adalah siksa yang diturunkan oleh Allah kepada orang Jogja. tidak kenal syariat Nabi Muhammad. Musibah itu adalah hanya siksa bagi orang kafir saja. Sementara bagi orang beriman seperti disampaikan Nabi Muhammad semuanya baik. Dapat nikmat syukur, dapat musibah samar, baik-baik. Sehingga mereka itu sebetulnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. pun bagi kita adalah pelajaran. Wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala beliau berkata Dakhaltu ala nabi, aku masuk ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aku. Beliau itu ditimpa yu'aq itu semacam demam. Demam parah. Panas yang berlebihan. aku ditimpa panas yang berlebihan. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aq wa'kan syadida Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tertimpa demam yang sangat. Jadi demamnya Rasulullah berlipat-lipat kali dari demamnya hamba-hamba Allah biasa. Kala aja benar. Ini huwak. Aku ditimpa demam sama aku seperti telah ditimpanya rojulani dua orang minkum darimu. Jadi demam yang dirasakan Rasulullah dua kali lipat karena apa? Allah ingin angkat derajat Nabi Muhammad Subhanallah. Sudah ibadahnya bagus, luar biasa. Oleh Allah ternyata masih diberi oleh Allah rasa sakit di saat demam melebihi daripada orang biasa. Sampai waktu demam yang Rasulullah diriwayatkan Siti Aisyah itu yang membuat apa kain apa namanya? Mau ah, apa namanya? Kompres yang kompres itu jadi kain dicelupkan di air, ditempelkan di kening Rasulullah, tidak lama kemudian langsung kering. Begitu panasnya suhu udara Nabi Muhammad SAW lebih-lebih saat menjelang ajar beliau. Itulah Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Untuk dari keandalan keajaran, apakah itu karena Allah ingin memberikan pahala kepada dua pahala ya Rasulullah? Tolak ajar. Benar. Dari Kadzalika begitu juga mamin muslimin tidak ada seorang muslim yusifu ada yang tertimpa satu penyakit syaukatun sama ini Yusifu syaukatun duri sama fauqah atau lebih kecil lagi illa kafarallahu biha kecuali Allah akan menghapus dengan duri tersebut sayyati kesalahan-kesalahannya wa huddat anhu dan akan dihapus dari orang tersebut wa anu akan dihapus buhu dosa-dosanya kama kuhasus syajaratu seperti dijatuhkan dari pepohonan warafaha daun-daunnya kama tuhatu kama tahutu seperti menjatuhkannya syajaratu pepohonan warokaha daunannya. jadi mutafakun alaihi hadis yang diriwayatkan ini oleh Imam Bukhari dan Muslim wal waktu ini maksudul umat maksudnya yang namanya waktu itu adalah Umat atau imam yang sangat kuat bagilah ada yang mengatakan itu adalah umat itu sendiri. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang musibah ya. Maka dari itu termasuk dosa besar adalah bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Jadi kalau ada orang muslim kena musibah hati-hati. Jangan sampai kita bertepuk tangan bergembira, syukurin. Syukurin dan tidak ada orang bergembira atas musibah yang menimpa orang lain kecuali Allah akan menimpanya memberinya musibah jadi kalau ada orang tertimpa musibah tidak boleh kita bergembira itu biasanya berangkat dari dengki di hati kita kebusukan hati kita sehingga kalau ada orang tertimpa musibah malah sakit, engkau tidak kunjung kepadaku. Seorang hamba ini bertanya, Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Wa anta rabbul alamin, engkau adalah penguasa alam. Dijawab oleh Allah, Bulan marid, ada orang sakit, kau tidak peduli dengannya. Padahal jika engkau datang, engkau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya rahmat Allah, kemurahan Allah. Jadi kunjung kepada orang yang tertimpa musibah itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kita kunjungi musibah, ada orang meninggal, takziah, ada orang tertimpa sakit, kita kunjungi di kubur yang sehat, ternyata itu mendatangkan rahmat karena Allah di situ. Maksudnya rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad melakukan kunjungan kepada orang sakit. Ini saja. Jadi insya Allah kita biasakan dengan tetangga yang tertimpa musibah, samperin, assalamualaikum, maaf. Kita perlu dibantu karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang sakit. Ini saja karena waktu kita mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita doa bersama dan kita baca doa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau pernah mengangkat para kekasihmu terharu dengan cobaan dan penyakit ya Allah. Akan tapi kami tahu diri kami sendiri ya Allah. Kami takut tidak mampu maka jangan kau coba kami ya Allah. Dan angkatlah kami dengan nikmatmu ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur atas nikmatmu. Dan jangan sampai ya Allah Jangan kau turunkan ya, kepada kami musibah, ya Allah. Kami tahu musibah mengangkat derajat, akan tapi kami ingin kau angkat derajat kami tanpa musibah. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau lah yang mengangkat hamba hamba terdahulu. Engkau yang mulia muliakan hamba-hamba terdahulu ya Allah. Dan ampuni dosa kami. Dan ya Allah angkatlah musibah dari kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain ya Allah. Khususnya di kampung kami ini, di desa kami ini, di kota kami ini ya Allah angkatlah مسلمين bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah mati dan sepakat iman iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. ونعوذ بك من النار